Selamat pagi Bapak Zainal Pagi Komentar Anda Menurut komentar saya Menurut saya itu presiden sekarang itu banyak ragu-ragu gitu Mengambil kebijakan segala sesuatu Kayaknya kurang percaya diri Kadang-kadang saya sampai bingung apa Apa presiden kita nggak bisa bekerja Sehingga kita kan kelihatannya kalau ada opini begini Kita kan sama partai sesuatu Ada masalah sesuatu nih Jeliran Kita kan partai sesuatu Akhirnya gagal lagi, gagal lagi. Jadi cuma ngomong doang dari sini presiden kita nih. Kayak nggak bisa bekerja gitu ya udah ya. Baik, terima kasih Pak Zainal. Pak Hari, selamat pagi. Hari, ya. Silakan. Oh, artinya presiden sana adalah lelet, lembek, ragu, terus obia, penakut. Jadi kayaknya sebelum jadi calon presiden dites psikologinya kali dulu sebagai kepemimpinan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Pak Martin, selamat pagi. Pagi. Ya, komentarnya? Uh, saya rasa yang di kompas sih sudah cukup jelas ya Bu ya Jadi uh, Presiden sekarang tahu sendiri lah seperti apa Saya sendiri sih termasuk pemilih ya Untuk Bapak yang satu ini Tapi kayaknya nextnya kita udah tahu lah hasilnya kayak apa ya, Itu aja Bu terima Baik, hati. terima kasih Pak Martin 6339160 Mitra Bisnis Bapak Andre, selamat pagi Selamat pagi Ya, silakan Pak Andre. ya. memang di era zaman sekarang tuh perlu pemimpin yang tegas ya. Kalau enggak ya pemimpin yang kayak begini. Mm -hmm. Nah, repot, mau perlu apa melihat elit politik yang lebih tinggi dan mempunyai uh, ya istilah kata modal besar yang mengendalikan kita Uh -huh. Baik, Pak Andre terima kasih. Bapak Timoti, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya. Ya, saya mau kasih opini aja. Uh -huh. Yang dimaksud Kompas adalah begini Mbak. Kalau Pak SBY berani rombak semua kabinet, jangan dari partai. Itu namanya berani. Jadi dari orang-orang yang independen, yang benar-benar asli dalam bidangnya. Kalau itu yang dilakukan oleh Pak SBY dua tahun terakhir dia memimpin, itu namanya berani, tegas. Kalau Pak SBY berani melakukan itu, saya salut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rimoti. Pak Amir, selamat ya, pagi. Ya pagi. Ya. Kalau menurut saya sih ini ada keterkaitan di belakang, ini ada kasus-kasus di belakang yang mengikat beliau. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Pak Sapri, selamat pagi. Ya, pagi ya. Silakan Bapak. Ya, saya mantar yang ditulis kompas itu ya sudah jelas semuanya itu yang menyinggung menyindir presiden pimpinan kita yang ada sekarang ini jadi nggak usah jauh ya, memang udah jelas sekali yang disingkirkan itu jadi semua udah jelas lah memang harus keras dan kuat kalau nggak ya berantakan lah gitu ya -hmm. seperti apa yang ada sekarang ini lah iya. negara itu negara kita tuh lagi berantakan kayak gitu. Baik. Tidak ada yang benar semuanya gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Safri. Penelpon terakhir ya Pak Sangkil, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya. Saya sangat kecewa ya Mbak ya. Beliau itu pimpinan negara itu ek abri. Kalau dulu abri sekarang TNI e ya Mbak -hmm. ya. Mhm, ya. Doktrin abri waktu itu adalah kalau mengambil sikap untuk segala satu itu harus cepat, tepat, dan meyakinkan. Nah, kalau mengambil masalah dengan eh, sifatnya administrasi, itu singkat, padat, dan meyakinkan. Nah ini, saya ini kecil-kecil dulu juga apa namanya pejuang ya Mbak ya. Dengan adanya sikap hmm. pimpinan negara, ek abri, yang saya anggap itu kurang menangani segala sesuatu kurang cepat, tepat dan meyakinkan. Itu akibatnya ya begini nih. Jadi sepertinya keraguan-raguan itu tertanam di dalam pikiran pimpinan negara kita. Untuk itu saya menganjurkan kembali doktrin Nabi dulu. Selain disiplin, mengambil sikap itu harus mengambil masalah apa menyelesaikan masalah itu harus singkat, uh, cepat, tepat dan meyakinkan. Oke, terima kasih. Pak Saud, selamat siang. Selamat siang. Ya, silahkan Pak, komentar Anda. SBY harus berubah sekarang juga, berani bertindak, tidak hanya bicara. Oke, baik. Terima kasih Pak Saud. Pak Agus, selamat siang. Ya, Pak ya Ya, silahkan Pak, komentar Anda. Eh, itu sangat eh, benar kita sekarang ini memang krisis kepemimpinan kenapa sekarang ini lembek karena sudah terbelenggu sama uang dan kekuasaan. Jadi sebenarnya kalau seperti dulu zaman Soekarno itu hebat. Semua rakyatnya diperdayakan, nggak takut mati. Kalau sekarang ini takut jabatannya turun, takut hartanya hilang. Jadi benar-benar mentalnya itu miskin sekali ini pemimpin kita nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pak Peter, selamat siang Pak. Silahkan komentar Anda. Ya saya sih ngomong jujur aja kecewa, sangat kecewa dengan pimpinan kita yang tidak berani mengambil risiko ya Bu ya. Ya. Jadi cari amannya aja gitu. Oke. Okay. Ya itu aja Bu. Terima kasih Pak Peter.